<clears throat> Sekarang kita masuk yang baru yaitu Ghazwatul Ahzab, perang Ahzab. Ahzab adalah jamak daripada hizib Hizib artinya golongan Ahzab artinya golongan-golongan Perang ini dinamakan perang Al-Ahzab Karena orang-orang Yahudi Mengumpulkan golongan-golongan yang banyak Membuat konspirasi untuk menyerbu kaum muslimin Dan peperangan ini juga dikenal dengan Ghazwatul Khandaq perang Khandaq yaitu perang Parit karena dalam peperangan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menggali parit yang diusulkan oleh sahabat Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu. <coughs> Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah peperangan ini. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala Ghazwatul Ahzab berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala dalam kitabnya Raudatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar Ghazwatul Ahzab yaitu perang Ahzab. Yang mana perang Ahzab ini juga merupakan salah satu peperangan yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga ada satu surat yang judulnya sama dengan peperangan ini, surat Al-Ahzab. Apabila kejadian-kejadian sirah oleh Allah disebutkan dalam Al-Qur'an, itu menunjukkan pentingnya kejadian-kejadian tersebut dan juga banyaknya faedah yang terdapat di dalamnya. Karena tidak semua kejadian sirah-sirah dimasukkan dalam Quran. Ada yang di Quran, ada yang di hadis dan ada yang di buku-buku sirah. Kalau disebutkan dalam Al-Qur'an itu berarti sangat penting. Yang mana di sana banyak pelajaran, banyak faedah yang kita bisa mengambilnya. <clears throat> Beliau penulis ini mengatakan كاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمون يتفرغون لنشر دينهم وإصلاح أحوالهم بعد أن ساد الهدوء بفضل ما اتخذه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم minal khutatil hakimati <coughs> falam yahsul ba'da ghazwati banin nadir ayyam mujahad muwajahatin tudkar li fatratin tujawizu sanatan wa nisfa sanatin <coughs> Hampir saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mempunyai waktu dan suasana yang luang untuk menyebarkan agama Islam dan untuk memperbaiki keadaan mereka. Karena ketenangan telah menguasai, ketenangan telah ada di mana-mana, tidak ada lagi kekacauan yang mana hal itu berkat strategi-strategi bijaksana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal ini semua terjadi setelah peperangan Bani Nadir Yaitu hal ini semua terjadi kurang lebih dalam satu tahun setengah Jadi Ghazwah Bani Nadir Bani Nadir tahun berapa? Bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah Rabiul Awal 4 Hijriah Semenjak itu ketenangan di mana-mana Karena orang-orang kafir sudah takut tidak ada lagi perlawanan yang bisa diperhitungkan. Jadi ketenangan di mana-mana. Nah, kalau tenang dakwah bisa menyebar. Yang membuat dakwah ini sulit disebarkan karena diganggu. Diganggu, diganggu, diganggu sehingga sibuk untuk menghadapi gangguan-gangguan itu. Untuk memperbaiki keadaan agak sulit. Untuk dakwah juga agak sulit. Dan ini jangan pernah lupa ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ini di antara tipu daya Yahudi. Jadi orang Islam ini dikasih PR terus, dikasih pekerjaan rumah terus sehingga mereka tidak mampu menyebarkan agama, sibuk dengan mengerjakan PR. Ya, hati-hati. Di antara strategi jitu yang dimainkan oleh Yahudi itu adalah mengadu domba sesama kaum muslimin masalah-masalah yang bukan prinsip pun diupayakan semaksimal mungkin menjadi upaya menjadi masalah yang prinsip. Sehingga kita sibuk di sana mengobok-obok masalah itu dan kita nggak berbuat apa-apa hasilnya. Jadi ketenangan ini perlu. Di sini Rasulullah ketika tenang cakwa memperbaiki keadaan, masya Allah dengan strategi-strategi jitu dan bijaksana dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka punya waktu luang ini selama satu tahun setengah, satu tahun setengah sampai sampai Ghazwatul Ahzab. Nanti kita lihat Ghazwatul Ahzab ini terjadi pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah, jadi satu tahun setengah. <clears throat> Jadi suasana tenang ini penting. Kita lihat sekarang di lapangan kita lihat realita yang ada sekarang ini, kaum muslimin selalu sibuk untuk berkelahi, bertikai di antara mereka sendiri. Bertikai masalah-masalah yang nggak ada faedahnya, masalah-masalah yang sepele, hanya beda pendapat, hanya beda latar belakang, hanya beda pemahaman, cuma itu saja. Dibuat besar, sibuk di sana terus subhanallah. Tenaga habis untuk yang seperti itu. Ini tipu daya musuh. Jangan pernah kita melupakan. Terus dikasih PR. Sehingga ujung-ujungnya kita enggak berbuat apa-apa. Merasa telah berjihad membela agama. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Dalam hal bantah membantah. Itu kita perlu benar-benar mencermati. Apakah yang kita bantah itu sesuatu yang pasti ataukah sesuatu yang baru prasangka don sesuatu yang salah itu ada dua macam. Ada yang kesalahannya pasti. Benar-benar menyalahi Al-Qur'an, benar-benar menyalahi As-Sunnah yang jelas, yang gamblang. Tapi ada lagi kesalahan yang belum pasti. Kesalahan yang sumbernya adalah salah paham atau beda pemahaman. Intinya adalah sama-sama benar menurut keyakinan masing-masing. Kalau diklaim salah tidak bisa, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah yang jelas, yang gamblang, yang sahih, yang sorry menyatakan itu salah. Tapi salah menurut Fulan. Nah, ini nggak bisa salah. Ini penting. Ini perlu kita mencermati masalah ini. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid hafizahullah taala wa syafahu wa ra'ahu wa afahu. Beliau punya kitab yang sangat bagus dalam masalah ini Beliau itu punya kitab Rudud. Rudud itu bantahan-bantahan. Tapi bantahan yang beliau lakukan bantahan yang pasti, yang benar-benar salah dan benar-benar berdampak buruk dibantah. Namun beliau menentang keras orang-orang yang membantah sesuatu yang don, yang dikira salah padahal belum tentu salah. Beliau banyak nulis kitab nasihat-nasihat seperti itu. Di antara kitab yang paling bagus yang berjudul Tasnifun Nas Bainad Dhanni Wal Yakin. Tasnifun Nas Bainad Dhanni Wal Yakin. Kalau diterjemahkan secara harfiah ya, tasnif itu menggarap, menggarap manusia antara prasangka dan yakin. Artinya kita membantah orang, kita meluruskan orang antara yang hanya prasangka saja dan yang benar-benar yakin. Ini penting, kita perlu mencermati. Karena dakwah ini nggak bisa jalan kalau kita ribut terus. Baru bangun sedikit, datang ini hancurkan. Bangun lagi, datang hancurkan. Terus seperti itu. Dan itu merupakan politik budaya Yahudi. Jadi setelah selesainya perang Bani Nadir yang waktu itu Yahudi menyerah total karena telah dikepung ya, menyerah total dan mereka diusir Sebagian pergi ke negeri Syam, sebagian pergi ke Khaybar. Satu tahun setengah ini aman karena tidak ada pengaruh Yahudi. Maka dari itu, ikhwan wa akhawat fila rahimahumullah Yahudi ini bahaya. Yahudi ini yang merusak dunia. Insya Allah semua orang beragama akan mengakui kejahatan Yahudi yang sekarang diwakili oleh Zionisme internasional. Semua agama mengakui itu. Agama Islam mengakui kebobrokan Yahudi. Agama Nasrani pun juga mengakui ke kejahatan Yahudi. Bahkan agama Yahudi pun banyak orang-orang Yahudi yang mereka tidak mau terlibat dalam Zionisme internasional, mereka mengakui betapa kejahatan Zionisme internasional. Yang mana dicanangkan oleh Theodor Herzl yang waktu itu mengadakan muktamar sehingga membuat yayasan Zionisme Internasional. Yahudi, di mana ada Yahudi ngacau mereka itu, ngacau. Jadi harus dibebaskan dari Yahudi. Setelah suasana tenang seperti ini satu tahun setengah, tapi yang namanya Yahudi ia tetap Yahudi. Sekali Yahudi ia tetap Yahudi. <clears throat> Apa dikatakan di sini? Kata penulis, Walakin tilka ya, walakin tilka hiyal yahud alladzina sammahumul masih alaihi salam hayat auladul aba'i lam yurikhum an yastarih al muslimun ya akan tetapi itulah yang namanya Yahudi yang mana mereka Yahudi itu disebut oleh Nabi Isa al-Masih alaihi salam disebut dengan hayat auladul abai. Yahudi itu adalah ular, anak ular. Jadi istilahnya di sini yang namanya Yahudi itu ya Yahudi. Sekali Yahudi ya tetap Yahudi. Bagaimanapun juga mereka adalah ular anaknya ular. Yang mengatakan ini adalah Nabi Isa. Nabi Isa yang disebut oleh orang-orang Kristen dengan Yesus Kristus. Karena Nabi Isa ini merasakan sendiri betapa kejahatan Yahudi. Yahudi luar biasa. Bahkan yang merencanakan pembunuhan kepada Nabi Isa adalah Yahudi. Yang akhirnya ada seseorang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa, Nabi Isa oleh Allah diangkat ke langit. Yang dibunuh dan disalib adalah orang tersebut. Ada yang menyebut namanya Yudas atau nama-nama yang lainnya. Yahudi itu seperti itu. Di Quran terlalu banyak kisah tentang Yahudi Luar biasa Nabi dibunuh Satu hari pernah bunuh 300 nabi Bahkan mereka kalau setelah bunuh Seakan-akan nggak terjadi apa-apa Habis bunuh nabi sekian banyak Langsung ke pasar buka toko Terus datang di pasar Seakan-akan nggak ada apa-apa Subhanallah Di Quran itu banyak ayat-ayat tentang seperti itu Wa yaktulunan nabiyina Bighairil haq dan yang lainnya jadi itulah Yahudi yang disebut oleh Nabi Isa alaihissalam sebagai ular anak daripada ular. Mereka tidak pernah bisa diam kalau melihat kaum muslimin dalam keadaan tenang. Jadi Yahudi nggak bisa diam kalau kaum muslimin tenang. Mereka selalu ngacau buat acara-acara, membuat eh, kejadian-kejadian sehingga menjadikan Islam ini citranya buruk membuat orang itu kopi kepada Islam Yahudi sepanjang masa. Kemudian fahum ba'da mastaqarru fi Khaybar wa tma'annu biha akhadhu yudabbiruna al-mu'amarat wa yataharrafuna wara' as-sitar hatta najahu fi jalbi jaisi aramram min qabailil Arab ditta ahli al Madinah. Yahudi setelah mereka bisa tinggal di Khaybar Jadi setelah diusir ya Dari Bani Nadir Diusir mereka tinggal di Khaybar Setelah mereka tinggal di Khaybar Mereka merasa tenang di Khaybar Mereka sekarang berusaha Bagaimana Islam bisa dihabisi lagi Gak seneng kalau lihat Islam ini dakwahnya berjalan lancar Lalu mereka membuat mu'amarah Mu'amarah adalah konspirasi membuat persekongkolan dan mereka bergerak di balik tabir. Kalau istilah sekarang ini gerakan bawah tanah, ya, kayak cacing. Gerakan bawah tanah kan cacing kan. Jadi Yahudi itu cacing. Mereka membuat gerakan-gerakan bawah tanah bagaimana mengumpulkan kabilah-kabilah Arab, suku-suku Arab, pasukan yang sangat banyak untuk menghabisi penduduk Madinah. Subhanallah Ngadu domba Kalau kemarin sudah kalah telak di Ghazwah Bani Nadir Sekarang mereka punya akal Oh kalau gitu dibenturkan aja sama-sama orang harapnya Antara yang Islam dengan yang kafir Dan mereka nanti berhasil mengumpulkan ribuan orang Mereka berhasil mengumpulkan sepuluh ribu orang Seandainya sepuluh ribu orang ini menghancurkan Madinah, habis Madinah. Tapi Allah nanti yang ngatur ada strategi untuk menghadapi mereka. Subhanallah. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah Yahudi. Jadi jangan lupa benturan-benturan di antara kaum muslimin ini juga upaya Yahudi. Kadang kita lalai. Aktivis-aktivis dimanfaatkan tanpa dia tahu kalau dia dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Dibuat masalah-masalah besar disuruh nulis kitab-kitab. Tujuannya apa? Untuk membenturkan sama Islam. Ini nanti nulis kitab menjelek-jelekkan sana, ini nulis kitab menjelek-jelekkan situ, sehingga sama-sama benci, sehingga nanti sama Islamnya hancur-hancuran. Sekali lagi jangan lupa, ada masalah yang pasti, ada masalah yang prasangka. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu? يقول أهل السيار إن عشرين رجلا من ساداتهم وزعمائهم خرجوا إلى قريش يحرضونهم على غزو المدينة ووعدوهم بالنصر فأجابت لهم قريش ثم ذهبوا إلى غطفان فأجابوا ثم طافوا في القبائل فأجاب عدد منها ثم حرقوا هؤلاء القوم جميعا tahta khuttatin munassaqatin hatta yasilal jamiu ila atrafil madinati fi zamanin wahid. Berkata para ahli sirah bahwa 20 orang pemuka Yahudi, pemimpin Yahudi. Jadi yang bergerak ini 20 orang. 20 orang pemimpin dan pemuka Yahudi keluar menemui Quraisy mengobarkan semangat Quraisy untuk memerangi Madinah. Dan mereka memberikan janji-janji kepada kaum kafir Quraisy, memberi janji kemenangan. Yang mana Quraisy saat itu sedang panas-panasnya dengan kaum muslimin, enggak ditolak, diterima langsung. Quraisy menyetujui ya, kami setuju memerangi Madinah. Setelah dari Quraisy, mereka pergi lagi ke kabilah-kabilah yang lain, ke kabilah Ghatfan, kabilah besar. Ternyata Qabilah Ghatfan menyetujui. Kemudian mereka berangkatlah kopilah-kopilah yang lainnya dan ternyata banyak di antara kopilah-kopilah itu setuju untuk menyerang Madinah. Kemudian mereka semuanya telah dikoordinir dengan rapi, mereka semuanya berangkat menuju Madinah dan semuanya sampai di pinggiran Madinah dalam satu waktu. Jadi ini ceritanya ya. Jadi dikoordinir rapi, terorganisir, nanti kamu berangkat, kamu berangkat, kamu berangkat, kamu berangkat, nanti ketemunya sama-sama bareng-bareng pada satu waktu di pinggiran Madinah. Ini secara global ceritanya seperti itu. <clears throat> Jadi subhanallah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, orang kafir itu bersusah payah untuk menghalangi Islam. Orang kafir itu bersusah payah untuk menyebarkan kekafirannya, tidak kenal lelah. Bagaimana dengan kita orang Islam? Jangan sampai kita merasa lelah atau merasa putus asa menyebarkan Islam. Kita lihat 20 orang ini berhasil mengumpulkan 10 ribu orang. 20 orang, gak usah banyak-banyak. Yang penting pokok orang itu serius, sungguh-sungguh, yakin, mantap, bisa memotivasi orang, jadi. Gak usah banyak-banyak. Ini 20 orang tokoh-tokoh pemuka-pemuka berangkat bisa mengumpulkan 10 ribu orang untuk menghabisi Madinah tapi juga mereka punya strategi yang bagus strategi yang rapi melihat yang seperti ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Ashura wa hafrul khandaq ini ada judul baru subjudul yaitu tentang musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan penggalian parit. Wa balagha khabaru tajammu'ihim wa taharrukihim ila al Madinah. Fastasyara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ashabahu. Fa asyara Salman al Farisi radhiyallahu taala anhu bi hafril khandaq. Fastahsanuhu wattafaqu alaihi. Berita tentang konspirasi ini mereka telah berkumpul dan mereka telah bergerak menuju Madinah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah kumpul dengan sahabatnya mengajak musyawarah. Islam ini agama musyawarah. Di Quran itu ada satu ayat yang jangan pernah dilupakan. Wa amruhum syura bainahum. Dalam memutuskan perkara itu musyawarah. Musyawarah ya. Kalau dalam urusan-urusan negara itu ada istilahnya ahlul hilli wal abdi. Ahlul hilli wal abdi. Jadi orang-orang dipilih tertentu yang layak dijadikan sebagai tempat musyawarah. Kalau istilah sekarang ya mirip-mirip parlemen, tapi ini sistemnya sistem Islam, bukan sistem kufur. Ahlul hilli wal abdi. Rasulullah kumpul dengan sahabatnya, Rasulullah musyawarah dengan sahabatnya, enaknya apa yang kita lakukan? Ada usulan-usulan termasuk usulan dari sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, Al-Farisi artinya itu orang Persia. Jadi Salman ini bukan orang Arab tapi orang Persia. Kalau kita sudah bicara Islam tidak ada Arab dan non Arab. Kalau kita bicara Islam yang ada adalah ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu. Hai manusia, hai orang-orang beriman. Bilal itu juga bukan orang Arab, orang dari Ethiopia, tapi mendapat kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. <coughs> Salman Al-Farisi ini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, itu biografinya perlu dipelajari. Coba antum nanti di rumah antum cari biografi Salman Al-Farisi. Sangat indah. Terutama kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Jadi kisah masuk Islamnya Salman ini bukan kebetulan. Salman ini masuk Islam melalui pencarian. Pencarian masuk agama Yahudi, Nasrani sampai puncaknya mendapatkan hidayah dan puas dengan ajaran Islam. Jadi Islamnya Salman bukan Islam kebetulan. Ternyata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala mendapatkan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu suka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Mengumpulkan emas-emas lempengan-lempengan di gereja. Setelah Salman tahu itu nggak percaya lagi. Dan itu diabadikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah dan seterusnya. Coba nanti di rumah antum baca sejarah masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Luar biasa, memberikan motivasi. Sahabat Salman ini pernah hidup di Persia karena beliau aslinya orang Persia dan di Persia itu biasa mereka melakukan strategi perang dengan menggali parit. Lalu yang biasa beliau lakukan di Persia ini diusulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menggali parit?" Menggali parit ya, buat lubang yang besar dengan harapan pasukan musuh nggak bisa melewati, nggak bisa menembus nanti. Akhirnya ternyata semua sahabat menyetujui ini dan mereka menyepakati untuk menggali parit. Sekarang mulai penggalian parit, menggali manual. Belum ada apa namanya? Belum ada kontraktor ya. Ya kontraktor dulu menggali parit enggak, gali sendiri-sendiri. Masing-masing dapat bagian, menggali berapa meter. Gali sendiri, nyangkul sendiri. Wa haitsu innal madinata تحيط فيه اللافات أي الحرات وهي الحجارة السود من الشرق والغرب والجنوب ولا تصلح لدخول العساكر إلا جهة الشمال فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختار في ذلك الجهة أضيق مكان مكان بين الأضيق مكان bainal harratil gharbiyyah wasyarqiyyah wa huwa nahwa mil fa wasala al harratain bi hafril khandaq fi hadzal makan ya. jadi kota Madinah itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah dikelilingi oleh harrat harrat itu batu-batu hitam antum kalau ke Madinah nanti perjalanan dari Mekah ke Madinah antum melihat di kanan kiri jalan itu banyak batu-batu hitam yang tajam-tajam yang mana di sana tidak mungkin bisa dilewati oleh kendaraan, yaitu oleh onta ya, onta atau kuda nggak bisa. Karena tajam-tajam, batu-batu hitam tajam-tajam. Itu Madinah dikelilingi itu. Mulai dari syarq, ya, syarq itu timur, gharab, barat, kemudian janub, selatan. Jadi timur, barat, selatan. Tinggal yang masih ada jalan sebelah sebelah utara. Jadi pasukan-pasukan tidak bisa masuk Madinah kecuali masuk melalui Simal, melalui utara. Melalui utara. Akhirnya Rasulullah selesai memilih jalan utara itulah yang digali hendak digali parit. Sehingga antara parit dengan parit ini nanti ketemunya di batu hitam. Batu hitam. Jadi ketemunya nanti batu hitam sebelah timur dengan batu hitam sebelah sebelah barat. Lain yang utara dikasih parit galian. Sehingga tidak ada jalan untuk pasukan musuh masuk ke Madinah. Masuk lewat utara ada galian, ada parit. Masuk lewat selatan atau masuk lewat timur dan barat ada harap. Batu-batu hitam, nggak bisa masuk. Dan itu digali dalam jarak nahwamil kurang lebih satu mil. Satu mil ya, kalau istilah kita sekarang satu mil itu berapa? Satu koma berapa kilo? Koma enam. ya. Kurang lebih satu kilo setengah kan satu mil itu ya, dikali. Wabada'a hadal khandaq fi jihatil maghrib min shimali jabal salak wa wasalahu fi syarq bi raksin mumtad min hijaratil harra asy-syarqiyyah inda utumi syaikhain. Itu nama-nama saja ya. Jadi dimulai penggalian ini dari sebelah barat ya, sebelah barat yaitu dari utara Gunung Salak kemudian disambung sampai ke sebelah timur di bangunan-bangunan Asyaikhain. Itu nama-nama saja ya. Jadi dimulai dari barat menuju timur dibangun. Waqad wukila ila kulli asyrati rijal an yahfaru arba'ina zira'an. Dan tiap-tiap sepuluh orang laki diberi tugas untuk menggali 40 hasta. Jadi sepuluh orang laki disuruh menggali 40 hasta. Jadi satu orang berapa? Satu orang 4 hasta. 4 hasta berapa meter kira-kira? Hastanya orang yang ideal. Enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek. Berapa 4 hasta ini? 2 meter 1 meter setengah kurang lebih ya kurang lebih jadi tiap-tiap 10 orang laki itu menggali 40 hasta sang pemimpin tidak diam saja Rasulullah tidak seperti mandor-mandor zaman sekarang tapi Rasulullah terjun langsung washtaraka ma'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hafril khandaq wa naqlit turab dan ikut bersama-sama mereka dalam menggali parit itu serta dalam memindahkan pasir-pasir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau terjun langsung ikut menggali parit, ikut memindahkan pasir, masya Allah. Jadi zaman sahabat perjuangan ya ikhwan. Ada nah, kalanya kita mengatakan zaman sahabat dulu enak ya. Iya. Sanggup nggak kita menggali parit kayak gini? Memang zaman sahabat enak ketemu Rasulullah, tapi perjuangan berat perjuangan berat. Kemudian untuk menyemangati mereka semuanya, membuat mereka semakin semangat dan termotivasi supaya tidak lemah, wa kanu yartajizun fayujib wa yartajiz fayujibun. Mereka mengumandangkan syair-syair, lalu Rasulullah jawab, kemudian Rasulullah mengumandangkan syair-syair dan mereka menjawab. Karena ini ceritanya singkat ya, dia agak panjang disebutkan syair-syairnya. Syair-syair motivasi untuk semangat dalam dalam berjuang bela Islam dan semangat mengejar kehidupan akhirat. Kalau istilah sekarang ini boleh diartikan seperti anasyid. Jadi mereka mengucapkan beberapa bait puisi lalu Rasulullah jawab. Rasulullah mengucapkan beberapa bait puisi dan mereka jawab. Mereka tambah semangat. Dan anasyid diambil dari sini anasyid itu anasid untuk memberikan motivasi supaya tambah semangat dalam kebaikan dalam memperjuangkan Islam wal muslimin. Waqad kabadu asna'a hafrihi anwa'an minal masyaqqah wala siyama syiddatul barad wa syiddatul ju' dan mereka mendapatkan berbagai macam kesulitan mereka melawan berbagai macam kesulitan Ketika penggalian itu, apalagi saat itu musim dingin dan juga makanan nggak ada, sehingga mereka sangat lapar. Di daerah Madinah sana kalau dingin dingin sekali, sampai 5 derajat Celcius. Apalagi dalam keadaan perut kosong, nggak ada makanan. Subhanallah. Perjuangan yang luar biasa, ikhwan wa akhwatillah rahimahumullah Seperti ini masih ada kelompok-kelompok yang benci sahabat kelompok-kelompok yang mencaci maki sahabat. Terlalu banyak dalil-dalil yang menyatakan bahwa Allah itu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kalau mereka mengatakan itu sahabat ketika zaman Nabi, Nabi meninggal banyak yang murtad, enggak benar. Memang setelah Nabi meninggal banyak fitnah. Tapi para sahabat itu oleh Allah dihindarkan dari fitnah atau seandainya berbuat dosa oleh Allah diampuni dosanya karena jasa-jasa mereka yang sangat banyak. Kemudian berita-berita yang sampai kepada mereka kepada kita tentang sahabat itu sudah ditambahi, dikurangi macam-macam. Jadi banyak versi dan kita nggak bisa percaya dengan berita-berita itu. Kemudian karena mereka sangat lapar, makanan nggak ada, mari kita lihat apa yang mereka makan. Wakana yuk wakana ya'ti lahum bimil ikafin minasyair atau yu'ta lahum bimil ikafin minasyair fayasna'u bitasmin yafuhu min harrih fayakulunahu Wahuwa huwa yas'afu mururuhu 'alal halqi ya. Jadi karena nggak ada makanan Ada yang membawa satu genggaman Satu genggaman daripada gandum Kemudian dimasak dengan minyak yang sudah sudah bau. Istilah sekarang sudah kadaluarsa. Terpaksa dipasak dengan minyak yang sudah kadaluarsa, enggak layak. Karena lapar, terpaksa mereka harus makan itu. Sehingga mengeluarkan bau yang kurang sedap. Terpaksa mereka makannya dan hasilnya mau ditelan itu sulit. Ini kok rame sekali suaranya ya. Antum merasakan rame enggak? Ramai sekali. Anaknya siapa itu ya? ya. Ramai sekali yang tolong yang punya anak ya. Ramai sekali saya lihat dari tadi. Kayak apa namanya? Seperti di sengkaling aja kita ini. Betul kayak di sengkaling atau apa kayak gini di tempat rekreasi. Jadi mohon yang punya anak ya, anaknya dipegang, didudukkan di sebelahnya, jangan dilepas karena ganggu, ganggu. Ngajak anak boleh, tapi anaknya diperhatikan. Karena kalau anaknya ganggu nanti yang dosa ibunya, yang dosa yang ngejar ganggu orang ibadah. Rame, dari tadi saya rasakan rame sekali. Saya diamkan barangkali sadar sendiri, nggak sadar-sadar, ya terpaksa diingatkan. Jadi mereka terpaksa memakannya dan ternyata sulit untuk ditelan. Wasyakau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a wa arauhu ala butunihim hajaran hajaran kanu qatrabatuhu Faarohum ala batnihi hajarain. Mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadu lapar. Dan mereka menunjukkan ya Rasulullah, perut kami sudah kosong ya Rasulullah. Mereka menunjukkan di perut mereka diganjal oleh batu, satu batu. Masing-masing orang mengganjal perutnya dengan satu batu. Tanda lapar, Tak kuat lagi ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menunjukkan perutnya. Ternyata perut Rasulullah diganjal dengan dua batu. Subhanallah. Jadi kata Rasulullah kalau kamu baru satu batu, saya sudah dua batu. Dan Rasulullah paling tidak senang kalau melihat sahabatnya tidak sabar, tidak senang. Rasulullah paling tidak suka melihat sahabatnya mengadu yang merupakan bukti ketidaksabarannya. Dan Rasulullah bukan memberikan solusi bukan, malah memotivasi. Kamu harus lebih sabar lagi. Sabarmu belum apa-apa. Seperti ini. Jadi bukan ya Allah kasihan ya sudah satu batu, bukan. Kamu baru satu batu aja sudah mengeluh, belum dua batu. Seperti itu. Kemudian juga seperti sahabat Khabbab bin Al-Arab. Ini anaknya siapa ini ya? Tolong antum lihat. Yang di belakang tolong dilihat ya. Tolong dilihat yang di belakang anaknya siapa itu. Dipegang aja. Di karantina. Rame-rame sekali ganggu, ganggu sekali. Ngajak anak boleh silakan, Abdul, tapi diperhatikan. Jangan dilepas. Seperti Khattab bin Al-Arad radhiyallahu taala ketika itu beliau ketika itu beliau mengadu sudah enggak kuat di, di, di Mekah disiksa bahkan beliau dibakar punggungnya yang mematikan api itu cairan-cairan dari punggungnya dan bekas bakaran itu dilihat oleh sahabat Umar bin Khattab benar-benar ada bekas pembakaran Sahabat Khabbab ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana, ya Rasulullah, doakan kami ya Rasulullah, mintakan tolong kepada Allah ya untuk kami ya Rasulullah." Bukti sabaran. Rasulullah bukan lantas, mengadu, kasihan kamu ya, ya Allah." Bukan. Rasulullah malah mengatakan, "Kamu ini belum ada apa-apanya." Bahkan Rasulullah memberi contoh umat terdahulu. Umat terdahulu sebelum kamu itu ada yang digergaji jadi dua dibawakan gergaji, digergaji jadi dua, terbelah, tapi tetap istiqomah dalam agama. Ada juga umat sebelum kamu yang dibawakan sesir dari besi, disesir kulitnya, terkelupas, kelihatan tulangnya, kelihatan dagingnya. Mereka tetap istiqomah. Kamu baru gini aja sudah mengadu. Ya. Lalu Rasulullah memberikan motivasi Islam pasti menang. Walakinnakum tastajilun. Tapi kamu terburu-buru. Jangan terburu-buru, kata Rasulullah SAW. Sabar. Sabar dulu, sunnatullah. Ujian adalah sunnatullah. Kemudian di dalam perang Ahzab ini ada mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi dan para sahabat semakin yakin dengan kemenangan Islam. Waqat waqa'at atna al-hafri ba'd ayat ba'd ayat dan terjadi sebagian ayat, sebagian mukjizat ketika penggalian parit itu. Ra'a Jabir shiddatal ju' fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yasbir fadabaha bahimatan lahu wa tahanat imra'atuhu sa'an min sya'ir thumma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirran fi nafarin min ashabihi فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع أهل الخندق وهم ألف فأكلوا وشبعوا وما زالت البرمة تغط والعجين يخبز ya. Ketika itu sahabat Jabir melihat Rasulullah sudah sangat lapar. Sudah diganjal perutnya dengan dua batu. Sahabat Jabir ini enggak sabar melihat Rasulullah lapar seperti itu. Akhirnya sahabat Jabir ini menyembelih binatangnya tidak disebutkan ya, apakah kambing atau yang lainnya, pokok binatang ternak disembelih. dengan harapan akan dipersembahkan untuk makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istrinya juga membuat adonan dari satu sok, satu sok kurang lebih dua setengah kilo gandum. Setelah itu secara sembunyi-sembunyi memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, silakan datang ya Rasulullah. Kami ada makanan untuk Anda." Ya. Sembunyi-sembunyi. Rasulullah dan beberapa orang saja. Dengan harapan cukup, dengan harapan supaya Rasulullah bisa makan sampai kenyang. Tapi Rasulullah bukan tipe orang yang seperti itu. Rasulullah bukan tipe orang yang mau enaknya sendiri. Ternyata Rasulullah mengajak seluruh orang sahabat yang menggali parit. Jumlahnya seribu orang. Ayo ada makanan, mari kita sama-sama makan. Seribu orang berangkat. Wah ini Jabir dan istrinya ini takut luar biasa. Aduh seribu orang. Ini kambing cuma satu. Kemudian apa namanya gandum cuma dua setengah kilo. Akhirnya terjadilah mukjizat yang luar biasa. Mereka semuanya seribu orang itu makan sampai kenyang semuanya. Ternyata makanannya masih utuh, masih tertutup rapi, masih ada semuanya. Ini adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ini benar-benar terjadi. Wa Wadahabat ukhtun Nu'man ibni Bashir fi hafnatin min tamr li abihi wa khalihi fa fabaddadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa tawbin wa da'a ahlal khandaq fa akalu wa raja'u wat tamru yasqutu min atrafit tawb. Iya. Yeah. Kemudian saudara An-Nu'man bin Bashir Saudara perempuan An-Nu'man bin Bashir Membawa sekepok daripada kurma ya. Untuk ayahnya dan untuk pamannya Kemudian ternyata kurma itu oleh Rasulullah Dimasukkan dalam kain Dan digoyang-goyang oleh Rasulullah Digerak-gerakkan Dan Rasulullah memanggil semua orang yang ada di kondak Tadi disebutkan seribu ya Dipanggil semuanya Ternyata mereka semuanya bisa makan sampai kenyang dan mereka kembali lagi sementara kurmanya tetap ada, bahkan masih berjatuhan dari kain itu. Ini di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'aradat li Jabirin wa ashabihi athna al-hafri kuttiyah shadidah. Fanazalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa darabaha bil mi'wal fa'adat katiban uhail ay ramlan la yatamasab. Waktu itu sahabat Jabir dan teman-temannya ketika menggali mendapatkan tanah yang sangat keras. Tidak bisa dihancurkan dengan pacul, nggak bisa. Tanah yang sangat keras. Akhirnya Rasulullah sendiri yang turun ke sana dan Rasulullah memukulnya dengan pacul, tanah itu menjadi hancur, menjadi pasir yang lembut-lembut. Padahal dalam keadaan lapar. Subhanallah ya mukjizat. Jadi Rasulullah orang yang kuat. diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'aradat li fara wa ashabihi sakhra. Fa nazalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala bismillah. Tsumma daraba darbatan fil mi'wal fa qata'a qit'ah wa kharaja minha daw fa qala Allahu akbar u'titu mafatih asy-syam wa inni la anduru ila qusurihal hamra as-sa'ah. Tsumma daraba thaniyah wa bashara bi fathi Faris. Thumma thalitha wa basyara bi fathil Yaman wa Ketika itu sahabat Barok dan teman-temannya mendapatkan batu yang sangat besar yang nggak bisa dihancurkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang turun tangan sendiri, Rasulullah menghancurkan batu itu. Rasulullah memukulnya dengan pacul sambil membaca bismillah. Dipukul dengan pacul sekali pukulan. Kemudian ternyata keluar cahaya. Keluar cahaya dan pecah. Dan pecah, membelah. Sambil Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Aku telah diberi oleh Allah perbendaharaan perbendaharaan negeri Syam dan aku saat ini dari sini telah melihat uh, kusur kerajaan-kerajaan, istana-istana yang merah di sana. Untuk melihat ya, ini sifat optimis ikhwan. Wa Ini dalam keadaan sulit, gali parit, dikepung musuh, nggak punya apa-apa, lapar, diganjal batu. Tapi Rasulullah sangat optimis. Kita pasti menguasai negeri Syam. Ini kalau orang pakai akal-akalan akan mengatakan ini orang orang gila. Secara perhitungan nggak mungkin. Tapi ya inilah iman, yakin mantap iman. Apalagi beliau dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pukul sekali pukul kita pasti menguasai negeri Syam. Dipukul lagi yang kedua kalinya, kita pasti menguasai Persia. Dipukul lagi yang ketiga kalinya, kita pasti menguasai negeri Yaman. Dan batu itu pun hancur dengan tiga kali pukulan. Subhanallah. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah memang Islam ini pasti menguasai dunia. Ini pasti. Dan kita jangan pernah ragu. Manusia mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, Islam pasti menang. Islam pasti berkuasa. Walaupun kita sekarang dalam keadaan seperti ini, ini anggap saja seperti orang sakit yang sekarang sedang minum obat, minum jamu. Jamu itu pahit, obat itu pahit dan insya Allah sebentar lagi akan sembuh. Islam pasti menang. Ini janji Allah. Di sini Rasulullah dalam keadaan susah yakin Islam menang. Bahkan ketika periode Mekah sekalipun, antum jangan pernah melupakan surat Al-Furqan. Nanti kalau di rumah antum buka surat Al-Furqan. Ayat pertama. Surat Al-Furqan ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surat Makkiyah. Periode Mekah adalah periode susah, tertindas, nggak punya apa-apa, nggak kuat, nggak punya senjata, nggak punya segala-galanya. Tapi apa ayat yang turun pertama kali? Yang pertama kali ayat berbunyi Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar supaya Al-Quran dan hambanya ini menjadi peringatan bagi seluruh alam semesta. Ini ayat ini turun di Mekah, periode susah tertindas. Tapi apa kata Allah? Islam pasti menguasai alam semesta. Islam pasti masuk ke negeri manapun. La yabqa baita madarin wala wabarin illa dakhalahul Islam. Mulai dari perkotaan, rumah-rumah yang kokoh sampai pedesaan, rumah-rumah yang terbuat dari bulu, Islam masuk semuanya. Jadi Islam ini pasti menang, jangan khawatir. Dan kita harus optimis sambil kita juga berusaha-berusaha menuju ke sana dengan kembali kepada Islam yang benar, Islam yang sahih. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Mungkin ini dulu kajian pada hari Ahad sekarang ini Karena nanti ada acara di Radio Dakwah Islamia Dan nanti diundang semuanya ya Ikhwan akhwat diundang semuanya silakan hadir Acaranya dimulai jam 9.30 persis Di Gedung Gajayana Insya Allah tahu kan semuanya Di belakang kampung saya sana Sebelah barat Kelurahan Kasin Ya, kalau naik kendaraan itu apa? GL atau LG ya pokok di sebelah situ ya dekat itu Insya Allah acara sampai jam 11 dan juga ini ada pengumuman ada pengumuman akan ada kajian akidah rutin di Masjid An-Nur Jagalan di Masjid An-Nur itu tiap pagi ada kajian sudah beberapa tahun Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis Tapi untuk ikhwan saja Pagi jam setengah enam sampai setengah tujuh Satu jam persis Juga ada tanya jawab Dan insya Allah mulai tanggal 29 November nanti Khusus yang hari Kamis Itu untuk umum Termasuk untuk ikhwan dan akhwat Untuk umum, untuk ikhwan dan akhwat Di Masjid An-Nur Jagalan mulai jam 5.30 sampai 6.30 jadi pagi sekali bagi yang kuliah ya sebelum kuliah bagi yang kerja sebelum berangkat kerja untuk ikhwan dan akhwan. Yang dikaji adalah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kitab ini merupakan kitab akidah yang telah direkomendasikan oleh para ulama semua madhab madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mereka semua merekomendasikan ini dan juga isinya lengkap lengkap tentang berbagai macam masalah akidah karena pentingnya kitab ini para ulama banyak mensyarahnya. Akidah Tahawiyah penulisnya Al-Imam Al-Allama Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama Al-Tahawi. Dan beliau wafat pada tahun 321 Hijriah. Jadi beliau wafat pada abad keempat Hijriah. Jadi silahkan bagi ikhwan dan akhwat Mungkin akhwat selama ini ingin ada kajian untuk mereka, Fadl silakan hadir. Jadi dimulai tanggal 29 November hari Kamis dan itu rutin tiap-tiap hari Kamis. Dan diharapkan semuanya memiliki kitabnya Akidah Fahawiyah, minimal punya matanya. Matanya akan murah kan? Berapa harganya matanya, itu? Yang terbitan Atibian. 6.000. Ya, jadi matanya harganya cuma 6.000. Terbitan Atibian dan itu bagus saya lihat matanya ya teks Arabnya di bagian belakang, teks terjemahannya di bagian depan dan itu juga ada catatan kaki dari Syekh Bas. Bagus sekali. Jadi insya insyaallah 6000 masuk surga tuh. Insyaallah. Akidah ini penting apalagi sekarang banyak penyelewengan-penyelewengan dalam akidah. Dan ini kitab insya Allah mudah-mudahan bisa membuat kita lurus akidah kita benar-benar berada di atas Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas manhaj para sahabat radhiyallahu taala ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita ketemu hari Ahad depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.